Assalamualaikum, kami dari New Monata. Malam hari ini mau siap-siap perform menyambut tahun 2020 di Gempol Pasuruan. Jusun, anu, Jurang pelan-pelan bersama Pak Samud. Pokoknya ikuti terus perjalanan kita sampai dengan menyambut tahun 2020. Sampai pukul 00. Oke ya? Oke. Okay. Ikuti terus ya. Dan Niko New Monata. Oke. Okay. Halo guys, malam tahun baru main di Gempol. cedok guys sampai base camp. Lho, kak kobong ae iku. Rokok mesin, Mas. Lho, lho deh. Lho, ribet iki korek-korekan, kadek ketok ratu ngene kadek. Kari metek to. Kak iya, kadek asbak-asbak kelos sih? Gambel dak ae iku. Ah, we ndukur kasur nih sore tol-tol kau ya apa gitu lo yo kobong Mas, cangkeme Mas. Mak tongor kau nyedot nalpot Mas. Oh. Iki Mas. Lho Apa diatur? Dipencet. Hmm. Awas, panas. Gak lewat meledak berarti. Ya, sip iku. Lho, rode MC Mas rokokan Mas. <laughs> Mas, bareng metu kulo, ya, Mas. Eh gak metu lu eh. Mana mana? Getno getno. Getno los. lo, satu dua aduh kau lek keluk mah mek mah gak suka blower mah rokok cukup teki ya jos lo, iki iki mana bisa kasih gitu lah nih lo, kalau rasa bohong iku verbal <laughs> jos tanaman iku lo. Lah saya rokok mil Mas, rokok iki yo ya. rada angel. <laughs> Enak rambe Mas Mas. Aduh. Nyerah, nyerah. Eh. Termasuk sampean tok sing Mas. aku kan hebat tau. Iya. Lho. <laughs> Panas eh. cemok lah. Sumpah panas. panas Vô vô vào cho đây mà. Vô con cái chao sao tôi phải suối cũ. Cho tôi này rồi rồi Đấy cái cũ à một chỗ. Ta có cũ mà, đấy này kì. Chuẩn chứ kì. Rồi, tôi tụm là bọn tê kì. Thằng không lấy cái phát này nó mắn mạch. Bạn bắt ta cái kì. Là hiểu cái chơi à? Rồi tóc ăn đi kì. Bạn khó đó đấy. <laughs> nyedotnya gak sembarangan gue dono teknik ya mas eh, teknik ya iya <laughs> eh. teknik ya e ini santai tes temponya udah pas ya gak pas juga gak ada yang kelo iya bos parah main lagu itu tuh waka nah apa nih sumpah tuh mau nah ya apa yang mau terus iya iya iya Loh, kacang iya. itu kawan aja itu nih. Soalnya ganti Mangan gedang godok. Tadi tuno tutorial carane. Lek dengkonku gedang godok Mas jenenge. Iki apa ya? Dengkonku walu Mas iki. Walu parang. Lho ngene iya. walu gedang Mas. Iki terongor. <laughs> Ya iki terongor rupane iki lho. Nah. Salah, Mas. Salah iya. Salah. Iki carane mangan gedang kodhok iki jeje ambek mangan liyane panganan yo jeje. Jonceki Mas, kan ono isi kulite iki. Iya, iya. Jonceki nek wis ono kulite, ya ngene. <laughs> Iki dibuak, iki dipangan. Lho, <laughs> ya termasuk kelir Mas. keliru ya oh. keliru keliru mama kulit di lapangan iki dikai ngene iki sini lah nang hmm. kotor lah iso ngas tanutan yo ngene ngene ayo Bodoh, tangan lah. Jackson, Jack, Jack, Jack, Jackson, Nash. Jackson Nash. Cái cù vậy bajuri ganti baju. <laughs> lah. nah. Baju baru mas. Oh iya. Cuma dapat plastiknya <laughs> doang. iya masuk mas masuk masuk. Los. mas. Kawat lu. Daster gede. Dasteran mas. Raksasa. Tuh. Yo lolos iki. Lo, api iki. Kak, kak ajarin ini. lu lu. Lu. Yo iki sing garai sing garai nyumur larang yo iki Mas, teko iki ni Mas lu. Oh, Korea Mas. Korea Mas. Oh. Lu. Lu. Ah. Ah. Semoga berkah. Ah. Eh, Saya mengucapkan selamat kepada mereka. 2021. Tawan yo. Tawan eh, setahun. Eh, ya iki padha kaya soneta lambene panjang ini ya. Eh. Keren iki, keren. Oh. Eh, selamat ulang tahun eh tahun baru nih Pak 2021. Nyumono tamu ndak mas. Satu sekot. Uh. Laskar Keren iki. Oh, keren. Oh, iki keren iki. Oh, bosku iki. Oh. Bagus dari Sukodono. Mana lagi tanggulangin. Ah, Salam malam semuanya. Jurang Seragam baru kita, Bos. Jurang Pelan, Keren, keren, keren. Pasuruan, Jawa Timur. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari keluarga besar. Yogyakarta. Mengucapkan Happy New Year. Selamat tahun baru 2020. Semoga kegagalan di tahun 2019 bisa tercapai di tahun 2020. Amin. Tahun 2019 kita lupakan. Mudah-mudahan sukses di tahun 2020. yang nggak bisa kesampaian bisa kesampaian amin, tahun amin. 2020 Bismillahirrahmanirrahim Ayo. Persiapan untuk seluruh Mas Binti, musiknya Mas Binti Eh, apa Pasuruan Jawa Timur ya Mas Binti, musik Ada-ada-ada, ngono lah ya, dasar orang Ah, 2020. Amin. Semakin berkah usianya semua yang ditargetkan bisa tercapai ya. Sepuluh detik lagi. Kita hitung pakai sepuluh mundur.